Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia pun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio sore ini kembali kita bisa kumpul lagi di studio mudah-mudahan kita bisa eh, menambah ilmu di sore hari ini. Amin. E, gimana puasanya lancar Bu ya? Sehat semua ya Bu ya. Di sini ada yang galak gak sama suami? Oh ada banyak ya. Jadi suami itu disuruh-suruh mulu ya. Udah gitu nyuruhnya bentak-bentak. Ya, ada kayak gitu, Bu? Ada. Ada. Ya mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang di sini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di situ. Ya. Oke, uh, pada sore hari ini kita akan membahas masalah tersebut tentunya di sini di nasihat Mama Dede. Dan nasihat Mama sore ini tentang istri kurang menghargai suami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala la wa may yudlil fala la asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh istri kurang menghargai suami bagaimana sikap istri, sikap suami dalam rumah tangga. Ada lihat surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhullah. Satu. Suami kepala keluarga dalam rumah tangga. Dua. Allah melebihkan laki-laki daripada yang perempuan. Tiga Suami wajib memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Yang keempat, istri yang solihah, istri yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sebagai seorang perempuan, mungkin titel kita lebih banyak daripada suami. Allah berfirman, pulang ke rumah hargai suami. Kalau kita sebagai seorang istri, mungkin jabatan kita di kantor lebih tinggi, pulang ke rumah harga Islam. Kalau kita sebagai istri mungkin lebih terkenal daripada suami kita, pulang ke rumah tetap harga suami. Walaupun penghasilan kita lebih banyak daripada suami kita, pulang ke rumah tetap wajib menghargai suami kita. Anda silahkan lihat surat Aduha ayat 8 wa wajadaka ila fa'aghna Abdel tahu deh artinya bukankah kau menemukanmu dalam keadaan kekurangan lalu aku berikan kekayaan tuh udah pinter anak saya bu ada ada tulisannya bu di sini bu Allah <laughs> berfirman dalam ayat ini bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan aku berikan engkau kecukupan maksudnya Rasulullah dengan Siti Harijah lebih kaya Siti Harijah Siti Hadijah pengusaha eksim, ekspor impor di zamannya 15 abad yang lampau. Anda bayangkan pengusaha yang luar biasa di zamannya, pegawainya begitu banyak. Rasul sendiri, pamannya Abu Thalib, mereka adalah pegawainya Siti Hadijah. Namun Siti Hadijah yang pengusaha yang sangat kaya raya tidak menghina suaminya. Dia rela mengorbankan semua harta kekayaannya demi menegakkan akidah Islamnya. Inilah seorang perempuan yang harus menghargai suami. Jangan balah Anda menghina suami Anda karena itu adalah dosa Iya, oke itu dia nasihat Bapak tentang istri kurang menghargai suami.